sebuah serial sandiwara radio persembahan PT Irawan Jaya Agung yang memproduksi obat sakit kepala Puyer cap 19, obat kurap cap 19, sal cap 19, dan balsem cap beben. Sabda Pandita Ratu. Cepat padamkan api itu. Ayo siram dengan air, ayo. ayo, ayo. ayo. Kau masih hidup, Lee. Kau masih belum mati, Padrawati. Kau masih hidup, Le. Ayo, kosongkan tempat ini. Jangan ada yang berada di dalam pendopo. Ayo, semuanya keluar, keluar. Berikan kesempatan kepada anak Mas Mariamun. Ayo, keluar, keluar. Kita keluar semuanya, keluar, keluar, keluar. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan Lela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Aron, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Kamu memperhatikan ujung pemilik kapal itu? Iya, Orang itu bernama Barat Maut. Kenapa? Dari mana paman bisa mengetahui namanya? Eh, di antara anak buahnya ada yang menyebut nama itu. Mengapa dengan orang itu Badrawati? Wajahnya seram, paman. Hmm? Matanya hilang sebelah. Ada bekas luka yang melintang di keningnya. Mata yang hilang itu tentu akibat perkelahian. Kemudian tangan kanannya putus, paman tangan itu kemudian diberi kait, bukan? Iya. Ada bekas darah yang mengering pada kaitan itu, Paman. Tidakkah Paman memperhatikan hal itu? Hmm. Darah yang mengering itu artinya orang itu tentu sering menggunakan kaitannya untuk melukai orang, Paman. Dan bahkan mungkin untuk membunuhnya. rasa pusing tuh kenapa ya? Aku pikir bulatnya kelapa Kalau terus dipikir rasanya semakin sakit mas Rasanya Aduh pusing aku Rasa sakit di kepala Aduh Itu sakit kepala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 dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu. Dalam episode ke-25 ini dengan judul Lidah Api Abadi. Dalam seri ke-731 ini dengan para pemain Norman sebagai Badrawati, Wenda Lubis sebagai Lare Angon, Ivone Rose sebagai Pinaka Swasti Radu, Ashari sebagai Panci Saprang, Heri Stiono sebagai Damar Taun, Aris sebagai Pamagatsi, dan Asdi Suhastra, pengantar cerita. Rasa apanya? Rasa panasnya. <laughs> Balsemnya pakai balsem hijau. Cabai Balsam hijau cap betet sangat sesuai untuk meringankan gejala flu, leher terasa kaku, nyeri-nyeri pada otot dan sendi, gatal-gatal serta gigitan serangga. Balsam hijau cap betet juga dapat dipakai untuk kerokan. Nomor satu digosok balsam, nomor dua Terasa apanya? Terasa panasnya. Nah, balsemnya pakai balsem hijau cabetet. Balsem hijau cabetet produksi PT Irawan Jaya Agung Surabaya. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Suara pertarungan yang terjadi terdengar hingga ke sudut-sudut padukuhan, meresahkan segenap para penduduk setelah mereka diguncang oleh kecemasan akibat ulah pamegatsih sang pemetik kembang, kini mereka dikejutkan kembali oleh suara orang-orang yang berkelahi. Beberapa pemuda mengambil gagasan menyalakan obor dan mendekati pertarungan yang terjadi. Sementara pertarungan tiga pasang pemilik Raja Kalacakra dan Trinetra itu terus berlangsung dan meningkat tajam. Hanya Lare Angon dan Damar Taun yang bertempur dengan cara tersendiri Kedua pasang tangannya saling melekat, mengadu kekuatan. Lari Angon dan Damar Tahun bertarung langsung dengan eh! kekuatan melalui tangan. Itu cara bertarung yang lebih berbahaya. Karena kulihat Badrawati masih bisa mengimbangi Panji Saprang dengan sebaik-baiknya. Badrawati nampaknya baru akan mengalami kesulitan kalau lawannya itu menggunakan ajian yang dahsyat. Aji Condol Brawa. Baiklah, sebaiknya aku akan meniru apa yang dilakukan oleh Lare Angon itu. Aku akan meniru langsung kekuatanku melawan si rambut putih ini. Dan aku berharap aku masih mempunyai kelebihan kekuatan untuk meremas kepalanya. Mengapa kau berhenti, Nyai? Bagus. Ini saatnya. Gila. Tidak bisa. Lepaskan. Pamegatsih yang tidak mengetahui apa sebenarnya yang dikehendaki oleh Pinaka Swasti Ratu menjadi kebingungan. Sebelumnya Pinaka telah melenting dengan kaki kanan terjulur. Pamegatsih menyongsongnya dengan ayunan tangan kiri. Namun di luar dugaan, saat masih mengapung di udara, Pinaka telah menggeliat sehingga ayunan tangan kanannya meluncur deras. Dan ketika Pamegatsih menjejak tanah, telapak tangan kanan Pinaka telah mencengkram dengan kuat ke telapak tangan kirinya. Dan dengan cepat, Pamegatsu mengayunkan tangan kanannya menyambar. Namun dengan penuh perhitungan pula, tangan kiri Pinaka menangkapnya. Kedua pasang tangan itu saling melekat. Aku tidak telat ya. Kita adu. Mana yang lebih kuat? Raja di tanganku atau raja di tanganmu? gila. Aku tidak mau bertarung dengan cara seperti ini. Lepaskan, tidak Bisa. Kau tidak punya pilihan lain. Tangan kita sudah melekat. Setan keparat. Mampuslah kau di tanganku, pemegat sih akan aku banjiri tubuhmu dengan raga bajra. Inaka swasti ratu benar-benar ingin memanfaatkan kesempatan dengan mendahului. Melalui telapak tangannya yang telah melekat itulah, Pinaka berusaha menyusupkan ajian raga bajra. Kekuatan yang semula menggeram di telapak tangan kanannya, menyatu dengan dahsyatnya aji raga bajra. Meluncur deras melalui telapak tangan kiri. Namun meski agak terlambat, Amagatsi segera membangun kekuatan yang bersumber dari rajah yang melekat di telapak tangannya Kedua eh, orang itu berdiri tegak bagaikan arca batu. Padrawati dan Panji Saprang segera melenting, masing-masing mengambil jarak untuk memperhatikan apa yang terjadi. Kira Paman Lare Angon dan Bibi Pinaka bertempur dengan mengambil cara yang berbahaya. Paman Lare Angon mengadu kekuatan melalui telapak tangannya yang saling melekat dengan lawannya. Demikian juga dengan Bibi Pinaka langsung mengadu kekuatan melawan si setan rambut putih itu. Siapa yang lebih kuat, dia yang akan keluar sebagai pemenangnya. Gila, aku aku cemas terhadap Bibi Pinaka. Apa katamu bocah tengik? Apa maksudmu? Kau lihat di sekitarmu. Hah? Pamanmu itu memilih mengadu kekuatan dengan cara langsung. Tetapi jangan kau berharap pamanmu itu keluar sebagai pemenang. Karena damar tahun akan melumatkannya. Dan kau lihat pula di sebelah kanan itu Bibimu memilih cara serupa. Ia memilih mengadu kekuatan langsung melawan adikku. Hmm? <laughs> Ia pikir akan memenangkan pertarungan. Huh? Huh? Tidak mungkin. Aku tahu siapa adikku. Dan aku sudah mengenal dengan baik bagaimana kekuatannya. Kau salah perhitungan Paman Panji Saplang. Salah perhitungan bagaimana? Lihatlah temanmu nomor tahun itu. Lihat bibirnya. Oh, oh, Sudut bibirnya berdarah, Paman. Paman Damar tahun itu sudah kehabisan tenaga karena melayani kami berdua. Aku yakin setelah tenaganya terperas habis, maka Paman Lare Angon pasti akan mampu mengalahkannya. Jika Paman Damar tahun itu kehabisan tenaga, maka jantungnya akan meledak. Benar-benar meledak, Paman. Dan itu ditandai dengan darah yang akan muncrat dari hidung dan telinganya, juga melalui mulutnya. Nah, bagaimana, Paman? Hmm, perhitunganmu itu nampaknya memang benar, Padrawati. Nampaknya sahabatku Damar tahun itu akan mengalami kesulitan. Akuilah kenyataan pahit itu dengan menerimanya. Baiklah, Damar tahun mungkin mengalami kesulitan. Akan tetapi, aku masih berharap Pamegatsi yang akan mampu membuat perimbangan. Perempuan itu pasti bisa dikalahkannya. <laughs> Nampaknya itu juga perhitungan yang keliru. Mengapa kau mengira perhitunganku masih keliru lagi, Badrawati? Karena saudaramu itu sudah tidak mempunyai nyawa cadangan lagi. Sebelum bertarung dengan Bibi Pinaka, kekuatannya telah aku peras habis-habisan. Sisa tenaganya hanya tinggal sampah. Parat! Demi laknat! Dengan demikian, janganlah Paman terlampau banyak berharap. Keparat! Benar, Paman. Yang bisa Paman lakukan hanyalah mengumpat Jangan hanya keparat, Paman. Cobalah gunakan umpatan yang lebih kasar lagi. Kalau Paman memilikinya. Jemput. Bagus. Umpatan itu kedengarannya lebih meyakinkan. Sesuai sekali dengan wujud Paman yang sangat sangar. Hanya orang yang memiliki tembong besar di wajahnya yang patut mengumpat dengan kasarnya. Kalau begitu, maka akulah yang akan membuat perimbangan Badrawati Paman bermaksud membuat perimbangan bagaimana? Mari kita tiru apa yang mereka lakukan. Kita langsung mengadu tenaga dan ajian pamungkas. <laughs> Sayang sekali, Paman. Aku tidak mau. Jujur saja, aku mengakui. Nampaknya aku kalah tenaga melawanmu. Maka biarlah aku lebih mempercayakan diri kepada cambukku ini saja. Aku masih merasa penasaran kalau belum berhasil melubangi telinga paman dengan ujung cambukku ini. Bahkan, seandainya paman menggunakan ajian paman yang paling menggentarkan itu, Aji Condo Birowo, aku tetap lebih percaya untuk menggunakan cambuk ini. Mengapa paman tidak menggunakannya? Debah. Hei! Hei! pusing tuh kenapa ya? Aku pikir bulatnya kelapa Kalau terus dipikir rasanya semakin sakit mas Rasanya Aduh pusing aku Rasa sakit di kepala Aduh Bapak-bapak dan ibu-ibu, Anda jangan bingung kalau sakit kepala, sakit gigi, nyeri pada otot dan sendi, atau nyeri pada waktu haid, minumlah Puyer Obat Sakit Kepala Cap 19. Bila putra-putri Anda sakit panas, Puyer Cap 19 dapat juga menurunkan panas. Jadi, bila sakit kepala mengganggu Anda, minumlah Puyer Obat Sakit Kepala Cap 19. Puyer Obat Sakit Kepala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 Namun Panji Saprang mampu bergerak sangat cepat, pada kalanya berputar di tempat bergegan lesus untuk kemudian mencelat seperti singgah. Dalam keadaan yang demikian itulah, Are Angon dan Damar Taun yang bertarung merasa telah sampai di puncaknya. iblis laknat. Gedebak keparat. Aku berhasil. Aku berhasil. Akan tetapi... aku tidak lebih baik dari oh, aku aku harus menata nafasku. Aku harus segera menguasai diriku. Bagaimana keadaan mereka? Nampaknya tepat seperti apa yang aku katakan Paman Tonji Saprang. Temanmu amruk berkelojotan. Wajahnya penuh darah. Ia sedang sekarat. Ia sedang sekarat. Memegangi nyawanya agar jangan segera oncat. Pamanmu? Pamanku duduk bersemedi untuk segera memulihkan kekuatannya. Ia memenangkan pertarungan ini. Oh, iblis. Panji Saprang yang geram melihat Tamar Taun berkelojotan di tanah, bermaksud melanjutkan pertarungannya melawan Badrawati. Namun perhatiannya tertuju pada Pinaka dan Pamegatsi yang telah menjamah puncak dari kekuatan masing-masing. Kedua tangan Pinaka dan Pamegatsi yang saling melekat itu telah mengepul diselubungi oleh kabut. Badrawati menjadi sangat tegang. あ apa-apa, Badrawati? Syukurlah. Serasa akan copot jantungku, Bibi. Aku tidak apa-apa. Tetapi... Kenapa, Bibi? Uh, Raja. Raja. mengapa? Raja di tangan kiri lenyap. Lihat, Badrawati. Telapak tangan kananku. Lihat ini. Pinaka menggigil oleh kejadian yang dirasakannya sangat luar biasa itu. Pinaka memperhatikan tangan kirinya, namun rajah mata durga itu telah lenyap. Dan Pinaka lebih terbelalak lagi melihat di tangan kanannya sekarang justru terdapat rajah kala cakra. Apa yang telah terjadi hati? Raja di tanganku hilang. Sekarang di tanganku. aku justru ketempatan Raja Kala Cakra. Mungkin Mungkin tertukar, Bibi. Tertukar? Lihat, lawan Bibi juga sedang kebingungan. Memperhatikan telapak tangannya. Benarkah demikian, Bedrawati? Jagat Dewa Batara yang Maha Agung memang Maha Besar dan Maha Adil. Akhirnya Bibi terbebas dari Raja Durga itu. Dan bahkan Bibi memiliki Raja Kalcakra. Benar, Badrawati. Raja aku telah tertukar. Hei, apa sebenarnya yang terjadi? Mengapa kalian berdua seperti orang yang kebingungan? Pamenggat, ada apa? Apa yang membuatmu bingung? Ah, lihat, Kakang. Telapak tanganku, ah, raja di tangan kananku hilang, Kakang. Sekarang di tangan kiriku ada seperti ini, lihat, lihat. Ah, ah. raja mata Ibu Durga. Ah, bagaimana, Kakang? Nyai, apakah kau juga mengalami hal yang sama? Ya, rajaku berubah. Kalau begitu, kalian telah saling tukar menukar Raja Kalacakra dan Raja Mata Ibu Durga. balsemnya pakai balsem hijau betet. Balsam hijau cap betet sangat sesuai untuk meringankan gejala flu, leher terasa kaku, nyeri-nyeri pada otot dan sendi, gatal-gatal serta gigitan serangga. Balsam hijau cap betet juga dapat dipakai untuk kerokan. Nomor satu digosok balsam, nomor dua Rasa apanya? Terasa panasnya. Nah, <laughs> balsemnya pakai balsem hijau. Cabetet. Balsem hijau cap betet, produksi PT Irawan Jaya Agung Surabaya. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Maka Swasti Ratu seperti masih sedang bermimpi. Berkali-kali kakak kandung Kamaswara itu memperhatikan telapak tangannya. Namun raja di telapak tangan itu memang berubah. Tangan kirinya telah bersih, namun sebaliknya di tangan kanan telah tersimpan raja Kalacakra. Hati Pinaka Swasti Ratu benar-benar meluap karena gembira tiada terkira. gulat putih itu bukan gambar. Belang-belang putih namanya panu. Wah, malu ah kalau kena panu. Sumpah Obat kurap cap 19 Benar, obat kurap cap 19 adalah obat kulit yang dapat mengobati panu, kadas kurap, dan gatal-gatal yang disebabkan karena jamur jadi, jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan tubuh Anda agar terhindar dari gangguan penyakit kulit dengan menggunakan obat kurap cap 19. Obat kurap cap 19. Produksi PT Irawan Jaya Agung Surabaya. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Nah, bagaimana akhir dari pertempuran yang sedang terjadi itu? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.